بسم الله الرحمن الرحيم Sebelum masuk pada pembahasan tentang tafsir Ibn Kathir Imam Ibn Kathir namanya adalah Ismail بن عمر بن كثير بن ضو بن كثير نعم إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن كثير بن ضو بن درأ البصروي الدمشقي Al-Busrawi Ad-Dimashqi Ismail bin Umar bin Kathir bin Daw bin Kathir bin Daw bin Daw Al-Busrawi Ad-Dimashqi al Mulakab bi Imaduddin Julukannya dengan Imaduddin, tiangnya agama. Wa kunyatuhu Abul Fida. Kunyahnya Abul Fida. Adapun Ismail bin Umar di sini adalah anak yang kedua. Anak yang pertama Ismail itu meninggal Nah, ketika masih kecil, yang lahir yang kedua inilah menjadi imam Ismail bin Umar. Dinamakan Ismail lagi. Ya anak yang pertama namanya Ismail, ya Umar ini punya anak. Yang pertama namanya Ismail dan meninggal lahir lagi anak yang kedua dinamakan dengan Ismail yaitu nah yang ada di sini. Perbedaannya dengan kiraah ibni Katsir. Kalau kiraah ibni Katsir di sana beda. Kalau kiraah ibni Katsir itu namanya adalah di sana Abdullah Nah, jadi beda dengan di sini. Abu Ma'bad Al-Utaridi Al-Makki. Nah, Abu Ma'bad Al-Utaridi Al-Makki. Yang ma'ruf dengan Kiraah Ibn Kathir. Kalau ini Nah, jadi Ismail bin Umar bin Kathir bin Dha bin Kathir bin Dha bin Dara Al-Busrawi. Nah, Ad-Dimashqi, eh, Dimashq. Ini Dimashq. Kalau yang kira Ibn Kathir dari mana? Mekki. Nah. Kalau tadi itu imam yang Mekki dari imam ahli Makkah di al-qiraah. Itu imam ahli Makkah dalam al-qiraah. Kalau sini termasuk yang terkenal di antara bukunya adalah ini Tafsir Ibn Katsir. Kemudian di sini yang ma'ruf dengan kakeknya. Nah, jadi Ibn Katsir. Jadi disebutkan kepada kakeknya Ibn Katsir. Dan nama aslinya adalah Ismail. Nah, Bapaknya adalah seorang khatib Nah, sehingga tidak mengherankan kalau anaknya pun bisa mendapatkan ilmu, mendapat pengarahan dari bapaknya. Nah, kemudian banyak masyayikh dari Imam Ibn Katsir ini diantaranya adalah sebutkan di sini Al-Mizzi, Abdul Hajjaj, Ya, ilmu ma'ruf di sini. Al-Mizzi yaitu Yusuf bin Zaki. Nah, Abdurrahman bin Yusuf Al-Mizzi. Banyak beliau bermula sama dengan dengannya. Demikian pula Syekhul Islam Ibn, nah, Ibn Taimiyah ini juga gurunya. Eh, guru-gurunya juga Masya Allah Kemudian juga Imam Al-Zahabi juga gurunya itu Muhammad bin Utsman Al-Zahabi dan masih banyak masyayikh-masyayikh yang lainnya nah guru-gurunya adalah orang-orang yang kuat sehingga tidak mengherankan kalau memiliki murid-murid yang kuat juga kemudian murid-muridnya di antara murid-murid yang senior yaitu Ibn Abil Aziz Al-Hanafi, pengarang akidah Tahawiyah. Nah, pengarang akidah Tahawiyah. Demikian pula Imam Al-Jazari. Imam Al-Jazari. Namanya siapa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nah. Ahmad Jazari. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Mudah untuk menghafalkannya ya Anda. Ahmad Jazari. Nah, Imam Ibnu Katsir pun juga memiliki murid-murid yang handal. Imam Al-Jazari adalah seorang qari ahli dalam qiraah asyarah mutawatirah. Dan juga Imam Ibn Katsir Ismail bin Umar di sini juga ahli dalam qiraah. Nah. Nanti bisa dilihat terutama dalam jilid yang pertama jadi beliau banyak menyebutkan di situ kiraat satu dan kiraat yang lainnya menunjukkan bahwasanya beliau memang ahli di dalam kiraah. Gurunya sendiri juga seperti Syekhul Islam Taimiyah juga ahli dalam kiraah sehingga tidak mengherankan juga muridnya yang juga ahli dalam qiraah adapun akidahnya adalah akidah sunni salafi nah guru-gurunya dari ahli sunnah wal jamaah nah nah, termasuk orang yang kuat dalam akidah ahli sunnah wal jamaah memegang teguh kepada Alkitab wa sunnah. Untuk melihat nanti tafsir ini Katsir penuh dengan um, ayat Al-Qur'an dan juga al-hadis dan perkataan salafun saleh. Nah, gurunya sendiri juga Syekhul Islam Taimiyah, Imam al zahabi dan Al-Mizzi dan lain-lainnya. Nah, kalau karangannya disebutkan di sini nah lebih dari 40 karangan di antara tafsir ini tafsir Ibn Kathir kemudian juga Al-Bidayah wa Nihayah ayat yang banyak berapa jilid ha? berbeda-beda nah tobatnya berbeda-beda berapa yang kalian ketahui ha? 5 jilid nah, sembilan nah kalau di Yaman ada yang lebih itu lah sedikit nah bidayah dan hidayah itu lebih dari itu nah berbeda-beda tergantung cetakannya di situ kemudian juga enam kan eh, apa siar eh, sirah nah, banyak eh, sirah banyak sekali nah sirah para sahabat kemudian juga tentang fadail Quran dan lain-lainnya Nah, di kalangan-kalangan beliau. Jadi waktunya penuh dengan nah, kebaikan-kebaikan. Demikian pula beliau sibuk dengan ilmu. Sampai nah mata beliau ini rusak sebabkan karena banyaknya nah merojah dekat dengan ini apa dengan lampu ini yang bikin rusaknya mata beliau dalam menyebabkan juga beliau meninggal dunia nah, di siang hari malam hari beliau terus dalam keadaan apa merojah dan beliau banyak hafalannya makanya di sini nanti paling banyak itu Nah, sebutkan dari Musnad Imam Ahmad karena beliau hafal. Musnad Imam Ahmad. Berapa jilid dia? Sekitar 38 jilid. Beliau hafal. Kalau Quran jangan ditanya. <laughs> nah. Makanya di dalam tafsir Ibnu penuh dengan nah, Al-Qur'an was sunnah. Dan cara beliau menafsirkan tafsir Ibn Kathir ini dengan beberapa cara. Dia ada dengan tafsir Al-Quran, Al-Quran. Di Quran dijelaskan dengan Al-Quran. Nah, kemudian Quran dijelaskan dengan As-Sunnah. Kemudian Quran dijelaskan dengan akwal sahabah. Al-Quran dijelaskan dengan nah, akwal tabi'in. Demikian juga Al-Quran dari sisi luar Arabiyah. Dia dari sisi kalau qiraat satu dengan lainnya juga beliau menyebutkan sini. Ini beberapa cara beliau menafsirkan enam tafsir Ibnu ini. Nah. Dan beliau juga banyak menyebutkan tentang Israiliyat namun bukan untuk dijadikan sebagai nam hujjah kalau Israiliyat ini enam ada persisian bahkan banyak beliau menyebutkan ini di ada kelemahannya dari si enam demikian demikian nanti akan disebutkan oleh Imam Katsir kalian jadikan sebagai ibrah nah kalau memang kisah Israiliyat dan itu memang ada sunnahnya dari Nabi SAW maka beliau pun juga menyebutkan nah seperti kisah salasah yang masuk goa nah ini kisah juga tentang al-ama al abras apalagi itulah yang buta yang botak, yang apa? Yang belang. Nah, itu juga sebutkan karena Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya maka beliau pun juga menyebutkan dalam enam tafsirnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Imam Ibn Kathir. Bahkan tafsir Ibn Kathir termasuk tafsir yang terbaik di antara tafsir-tafsir yang lainnya. Karena beliau berakidah manhaj al-sunnah wal jamaah. Nah, dan terkadang kita bisa mengambil faedah satu ayat. Nah, di situ Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa dalil yang lainnya yang menguatkan ayat ini. Selanjutnya disebutkan beberapa al-adillah min sunnah dan juga disebutkan nah beberapa akwar sahabat wa tabi'in dan demikian juga ada kisah dan lain-lainnya sehingga kalau seorang itu betul-betul mendalami tafsir Ibnu ini luar biasa nah luar biasa termasuk bisa bahar dalam ilmu lautan ilmu dia memahami tafsir Ibnu Katsir dan juga dari nah apa Syarah Sahih Bukhari. Nah, setelah mengambil pondasi utama yaitu Alkitab was Sunnah. Nah, setelah mengambil pondasi utama Alkitab was Sunnah, setelah itu mendalami dengan uh, beberapa penjelasan dari para a'immah nah, as-salaf. Nah. Mafhum insyaallah. Jadi perbedaannya tadi tidak kan karena bisa lama ini jam satu ada pelajaran lagi. Nah, dan sebagian juga belum mendapatkan buku. Dan sebagian akhwat, sebagian belum mendapatkan buku. Dan kalian juga sebagian belum beli. Nah, jadi belum terpaksa belum bisa masuk pada pembahasan dan mukaddimah. Nah, ini perbedaan tadi jadi bukan Ibnu Katsir Nah, qiraah Ibnu Katsir ini ini bukan, tapi dia pun juga ahli dalam qiraah. Ahli dalam qiraah. Nah. Baik. Coba yang belum punya buku berapa? Angkat tangan berapa? Eh, masih separuh gimana? Nah, terpaksa belum bisa dimulai. Ini sebagai mukaddimah dan insya Allah akan kita lanjutkan nah, bagian berikutnya. طيب إلى هنا